Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian tentang Arkanil Islam dari buku Fatwa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Selanjutnya apakah doa itu memiliki pengaruh dalam merubah takdir yang telah ditetapkan oleh seseorang sebelum terjadinya takdir tersebut. Jawabannya tidaklah diragukan bahasanya doa memiliki pengaruh dalam mengubah apa yang telah tercatat. Namun ingat, akan tapi perubahan ini juga telah dicatat. Namun ingat, perubahan ini juga telah tercatat. Ya, maka sudah tercatat, ditakdirkan sakit. Kemudian ditakdirkan berdoa setelah sakit. Kemudian juga telah ya, telah dicatat akan sembuh setelah berdoa. Ya, maka doa mengubah apa yang tercatat dan perubahan catatan ini juga sudah tercatat. Akan tetapi perubahan ini kot kutiba aidan juga telah tercatat disebabkan doa tersebut. Maka janganlah anda mengira bahasanya ketika anda berdoa kepada Allah Ta'ala, maka anda berdoa meminta sesuatu yang belum tercatat. Bahkan doa itu tercatat dan apa yang akan terjadi dengan sebab doa juga sudah tercatat. Melihat oleh karena itu kita jumpai al-qari, qari itu maknanya araqi, orang yang meruqyah membacakan sesuatu kepada orang yang sakit lalu dia sembuh. Dan kisah satu pasukan yang Nabi kirim lalu mereka singgah sebagai tamu ala kaumin di satu kelompok, satu kampung. Akan tapi mereka tidak mau memperlakukan mereka sebagai tamu. Maka ditakdirkanlah bahasanya ada ular yang menggigit kepala kampung. Akhirnya mereka mencari orang yang bisa membacakan, meruqyah si kepala kampung. Akhirnya sahabat mempersyaratkan upah ala dalik atas hal tersebut. Maka mereka berikan kepada kepada para sahabat ini sejumlah kambing. Fadhahaba ahadum maka salah satu dari mereka kemudian pergi, salah satu sahabat itu pergi dan membacakan pada si kepala kampung ini Al-Fatihah. Ya, cuma surat Al-Fatihah dan cuma sekali baca. Ya Cuma Al-Fatihah dan cuma sekali baca langsung sembuh. Ini menunjukkan bahasanya manfaat ruqyah itu tergantung kualitas spiritual orang yang membaca. Itu yang lebih dominan. Kualitas spiritual orang yang mau membacanya. Maka sahabat ini cuma membaca Al-Fatihah dan cuma sekali. Faqama alladhiru. Maka orang yang tersengat binatang berbisa ini berdiri seakan-akan dia, yeah, energik min ikalin lepas dari ikatan. Artinya seakan-akan dia adalah ba'iron unta fuka yang dilepas ikaluhu. Talinya ikal itu tali yang dipakai untuk mengikat ya, ya, lutut kaki depan unta. Ya, maka onta ini dibuat sedemikian rupa supaya tidak bisa bergerak. Ya, ketika dia dalam posisi duduk, menderum, nah itu lututnya di ya, di tali. Talinya pas di tengah-tengah, bukan di bukan di apa? di ujung kakinya, namun pas di tengah-tengahnya. Ya, terjemah bebasnya di lututnya. Nah, itu yang disebut ikol. Ya, yang karena sebab ikol ini untuk berdiri saja, unta itu tidak bisa. Kalau dia sudah onta itu jika mendapatkan ikol, maka tidak bisa berdiri. Ya, maka dia tidak bisa berdiri, apalagi jalan. Berdiri saja tidak bisa. Fakat asarat al-kira'atu, maka lihat bacaan rukyah. Al-Fatihah memberikan pengaruh fisifail marid sembuhnya si sakit. Perlu diketahui bahasanya di masa silam, di masa Nabi itu belum ada bisnis kuliner. Tidak ada bisnis warung makan itu tidak ada. Orang jualan makanan, orang punya warung makan, restoran, Ya, kaki lima itu tidak ada. Sehingga musafir di masa silam itu cara makannya dua. Bawa bekal makanan yang awet, lapar dimakan. Kalau habis, maka nanti cari perkampungan, kemudian ya, minta jamuan. Cari perkampungan terus Ya, bahasa bebasnya dia minta untuk jadi tamu. Minta untuk jadi tamu dan minta agar diberi hak-hak sebagai tamu. Karena bukalah syarat tamu harus sudah dikenal oleh orang yang menjadi tuan rumah. Hmm, ketika ada orang datang, ya, datang kemudian bertamu, maka dia tamu. Meskipun orang ini tidak tidak kenal siapa mereka. Dan eh, bukanlah syarat tamu harus ada perlu khusus. Ya perlunya cuma mau ketemu saja. Mau ngomongin apa atau apa tidak harus demikian. Maka ya perlunya apa? Mau ketemu. maka ini sudah tamu. Maka sahabat ini rombongan sahabat ini nampaknya kehabisan bekal. Ini mereka Eh, memasuki satu komplek perkampungan, uh, minta agar di, uh, menjadi tamu dan diperlakukan sebagai tamu. Ternyata mereka tidak mau. Orang kampung itu tidak ada yang mau ngasih suguhan dan jamuan. Akhirnya ya, salah uh, kepala kampungnya kena ya, ular berbisa. Terus akhirnya mereka diminta untuk merukyah maka sahabat ya, tidak ya, mau meru'yah kecuali minta persyaratan upah. Upahnya sekian puluh ekor kambing. Karena tadi sudah minta datang baik-baik, minta untuk cuma jamuan, sekedar makan, untuk bisa jadi bekal melanjutkan perjalanan, ditolak mentah-mentah. Ya, maka di sini kita jumpai ya, bahasanya di antara cara meruqyah adalah dengan Al-Fatihah. Bolehnya perjanjian di awal upah untuk meruqyah. Ya, dengan syarat sembuh dengan sebab ruqyah. Ya, maka boleh uh, ya, orang meruqyah itu minta upah bukan hanya Ya, lain eh, bukan hanya hadiah, hadiah itu mau, di, mau dikasih mau tidak terserah. Besarannya berapa terserah. Kalau ini upah menentukan besarannya itu boleh dengan syarat ya, sembuh dan manfaat karena sebab ya. Maka doa, ya, maka apa hubungannya dengan ini? Maka ru'yah itu ya, sejenis doa. Jadi doa itu memiliki pengaruh akan tapi bukanlah dia ya, memiliki pengaruh akan tapi laisa taghyirun bukan mengubah takdir. waktu maktubun bisa babihi. Bahkan perubahan itu pun telah tercatat dengan sebab doa. Karena segala sesuatu di sisi Allah itu bikodarin memiliki takdir. Demikian juga semua sebab itu memiliki pengaruh pada musabab dengan izin Allah. Maka kesimpulannya sebab itu ditakdirkan, musabab juga ditakdirkan. Maka orang sakit itu dengan takdir Allah, orang berdoa saat dia sakit itu juga Allah takdirkan, nanti sembuh karena doa itu juga telah ditakdirkan. Kemudian tentang rezeki dan menikah, apakah itu tercatat di lahil mahfud? Maka segala sesuatu sejak Allah ciptakan, sejak Allah ciptakan pena sampai hari kiamat telah tercatat di lahil mahfud. Maka kalimat ya apa? Perhatikan kejelian dalam membuat kalimat. Sejak Allah menciptakan pena sampai hari kiamat telah ya, tercatat di lauhil mahfud, lauh lembaran mahfud terjaga. Ya, terjaga dari perubahan dan terjaga dari adanya orang yang bisa melongoknya dan melihatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala awal pada awal pertama kali menciptakan pena, Allah berfirman kepada pena, "Catatlah." Pena mengatakan, "Rabbku, apa yang aku catat?" Allah berfirman, "Catatlah semua yang terjadi." Ya. Fajara maka terjadilah fitil kasa'ah. Ya, maka pena pun berjalan fitil kasa'ah sejak waktu itu mencatat apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wathabat dan terdapat hadis valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya janin di perut ibunya jika telah berlalu empat bulan Allah kirimkan malaikat meniupkan roh padanya kemudian diperintah untuk mencatat tentang rezekinya, ajalnya, amalnya dan apakah ada orang yang celaka ataukah orang yang bahagia celaka artinya calon penghuni neraka bahagia artinya calon penghuni surga maka rezeki itu juga telah tercatat, muqaddar telah ditakdirkan dengan sejumlah sebab sehingga rezeki itu tersebut tidak akan bertambah, tidak pula berkurang. Faminal asbab maka di antara sebab adalah seorang itu bekerja untuk mencari rezeki. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dialah Allah zat yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu dalulan hina. Artinya mudah untuk e, mudah untuk dilewati, maka berjalah kalian di penjuru bumi serta makalah sebagian rezeki Allah dan hanya kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Minal asbab dan di antara sebab di antara sebab rezeki adalah silaturahim min biril walidain wa silatil karabat. baik dalam bentuk berbakti kepada orang tua ataupun menjalin hubungan dengan kerabat. Maka perhatikan kalimat ini e, berbakti sama orang tua itu bagian dari silaturahim. Maka silaturahim yang paling wajib adalah berbakti dengan orang tua. Silaturahim min birril walidain wasilatil karobat. Maka silaturahim yang paling silaturahim itu ya nengok orang tua dan berbakti dengan orang tua. Ya, Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, faliasil maka adalah dia sambung kekerabatannya. Kemudian yang ketiga di antara sebab rezeki adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana firman Allah Ta'ala siapa yang bertakwa kepada Allah ya ja'allahu makhraja Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka jangan Anda katakan rezeki sudah tercatat, sudah ditentukan, aku tidak akan melakukan usaha yang mengantarkan pada rezeki. Karena ini sifat adalah sikap ajiz, sikap lemah dan tidak mampu. Belkiasa dan orang yang cerdas dan orang yang punya tekad bulat, akan bekerja untuk mencari rezekinya dan akan melakukan hal-hal yang manfaat dalam masalah agama ataupun dunia sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dhaif sanatnya namun benar isi kandungannya al-kaisu mandana nafsahu orang yang cerdas itu adalah orang yang mengevaluasi dirinya wa amila lima ba'dal maut dan beramal untuk bekal pasca kematian. Kalau ajis dan orang yang tidak mampu adalah orang yang atba'a nafsu hawaha yang mengiringi yang mengikuti hawa nafsunya namun berangan-angan yang muluk-muluk ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebagaimana rezeki itu telah tercatat dan ditakdirkan dengan sebabnya sama menikah pun telah tercatat dan ditakdirkan. Waqat kutiba likulim ini telah dicatat untuk masing-masing dari suami istri kalau dia akan jadi pasangan dari yang lain biainihi dengan orangnya telah ditentukan nanti istrinya adalah si A atau suaminya adalah si B bukannya tercatat dia akan menikah anda namun dengan siapa dia menikah juga telah Allah catat Wallahu ta'ala la yakhfa ali syai'un fil ardi wala fisama. Tidak ada saput pun yang samar yang tidak Allah ketahui baik di langit ataupun di bumi. Ya, kemudian tentang orang yang marah-marah jika terjadi musibah. Maka manusia saat mendapatkan musibah ada empat kategori. Yang pertama marah-marah dan marah-marah dengan ketentuan Allah itu ada tiga bentuk. Yang pertama marah-marah dengan hati. Seakan-akan marah dengan Rabbnya. Fayartadau. Maka marah karena apa yang Allah takdirkan. Tidak terima bahasa lainnya. Tidak terima dengan takdir yang telah Allah tentukan untuknya. Tentu tindakan hukumnya haram. Dan bisa mengantarkan kepada kekafiran. Allah Ta'ala berfirman di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di pinggiran. Jika dia mendapatkan kebaikan itu nikmat, dia mantap dengan ibadahnya. Dan jika dia mendapatkan fitnah yaitu musibah, yang qalaba ala wajihi. Dia membalik wajahnya, rugilah dia dunia dan akhirat. Kemudian jenis yang kedua adalah dia marah-marah dengan lidah. Ya, semacam doa dengan celaka, wasubur dan celaka, dan semacam itu. Wahada haram dan ini satu hal yang haram. Ya, dan termasuk dengan lisan adalah dengan tulisan, update status dan yang lainnya. Maka orang mengeluhkan keadaan dirinya. Ya, bahasanya dia umumkan kepada seluruh penduduk bumi. Ya, ya, kalau dia punya musibah begini-begini. Maka ini orang yang tidak bersabar. Ya, karena ciri orang yang tidak bersabar mengadukan Allah kepada manusia mengadukan takdir Allah kepada manusia. Semua orang diceritai tentang takdir, tak, mengenai takdir Allah yang terjadi pada dirinya. Kemudian bentuk yang ketiga dari tidak terima dengan takdir adalah dengan anggota badan. Dengan memukul pipi, dengan merobek kerah baju. Kemudian mencabuti rambut kepala dan semacam itu. Ini semua hukumnya haram meniadakan kesabaran yang hukumnya wajib. Maka orang ini rugi dunia akhirat. Rugi dunia karena musibah tetap musibah. Bahkan musibah ketika diri dengan keluh kesah itu semakin hebat. Kemudian yang kedua, rugi akhirat karena dia kehilangan pahala amal wajib bersabar. Kemudian uh, level uh, kemudian level yang kedua adalah bersabar menghadapi musibah. Sebagaimana kata seorang penyair, eh, sobron itu diambil dari kata-kata sobirun dengan kasrohnya ba yang artinya adalah pohon yang pahit pohon yang pahit atau perasan pohon yang pahit ya, kalau orang Jawa bilang pohon yang pahit itu brotowali nah, dan protowal itu ya, digigit eh, maka pahitnya ya, itu tidak ikan hilang berhari-hari. Ya, kegigit sedikit saja ya, di mulut ah, nggak akan hilang pahitnya meskipun sudah minum uh, makan gula dan sebagainya bisa berhari-hari. Nah, sabron itu dari kata sabirun. Penyair mengatakan asabru mithlu ismihi. Asabru itu seperti namanya e, murun madzaquhu pahit rasanya lakin awakibu ahla minal asali akan tapi dampak akhirnya lebih manis daripada madu oleh karena itu maka orang yang bersabar melihat bahasanya sesuatu itu yaitu musibah itu berat bagi dirinya akan tapi dia ya tahammal memaksakan dirinya untuk bisa kuat memikulnya. Dia merasakan itu pahit namun ditahan. Itu orang sabar. Bukannya pahit terasa manis, enggak. Non pahit tetap terasa pahit. Namun dia ya, bersabar. Maka dia tidak suka terjadinya hal tersebut, akan tetapi dia jaga imannya dari marah-marah maka tidaklah terjadinya musibah dan tidak terjadinya sama menurut orang yang bersabar. Tetap beda. Karena ada rasa pahit. Dan sabar hukumnya wajib karena Allah memerintahkan untuk sabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Ya, maka kemudian kalau level yang pahit sama tidak pahit itu tidak ada bedanya, itu level yang ketiga. Al-martabatu tsalitsah, level yang ketiga ridho Maka meskipun dia gigit broto wali itu rasanya ya, biasa saja. ya, nggak ada rasa pahitnya. Nah, itu gambaran orang yang sabar. Kalau uh, orang yang ridho kalau orang yang sabar, broto wali masih kerasa pahit. ya. Ya. kalau orang yang ridho, anyep-anyep saja kok. ya, enggak pahit ya, ridha. Ya, level ridha ini dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan ikhlas. Ya, dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan ikhlas. Dah ikhlaskan saja musibahnya. Ya, tidak usah digondeli. Ya, ya, ya, ikhlaskan saja. Ya, maksudnya ridho. Ya, maka ya, ikhlasnya orang Eh, eh, ikhlasnya orang Jawa itu bukan ikhlas amal namun ikhlas artian ya, menghadapi musibah supaya tidak larut dalam musibah maka plong hati plong los lepas ah itu nah ini sama dengan ridha maka ridha seorang itu ridha dengan musibah cirinya adanya musibah dan tidak adanya musibah sama saja berarti gigit e, brotowali sama enggak itu sama saja. Hmm. Maka tidaklah berat baginya adanya musibah. Tidak terasa pahit baginya protowali yang kegigit. Ya. Sehingga tidak ia tahan laha. Dia tidaklah bersabar untuk menghadapi musibah tersebut. Tidaklah memikul beban yang berat. Dan ridha itu hukumnya dianjurkan tidak wajib menurut pendapat yang paling kuat. Artinya ada perselisihan ulama. Dan beda antara ridha dan level sebelumnya sangat jelas. Karena musibah dan tidak ada musibah itu sama saja firida indahada. Dalam ridha menurut orang ini. Adapun sebelumnya maka musibah itu berat baginya akan tapi dia sabar. Dan ada level yang ketiga, dia kegigit wali, namun malah rasanya manis. Rasanya manis, harusnya pahit, tapi di lidah orang itu manis kok. Eh. Siapa bilang pahit? Ini manis. Kalau ridho ya cuma anyep saja. Ya, seperti nggak kegigit. Nah, kalau ini level yang lebih lanjut, nah, itu malah Rasanya enak, enak ini. Kok bilang pahit? Maka itu level yang keempat, level syukur. Bahwa a'lal maratib. Ini adalah level yang paling tinggi. Itu seorang itu bersyukur atas musibah yang menimpanya. Kok bisa? Hai arafa. Karena dia menyadari musibah itu sebab untuk menghapus kejelekannya. Bahkan untuk menambah ganjarannya. Nah itu yang kelihatan. Kesusahan musibahnya malah nggak terlihat. Kesusahan musibah itu lebur di balik manfaat-manfaat e, musibah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun musibah menimpa seorang Muslim kecuali akan Allah hapus dengannya dosanya sampai-sampai duri yang menusuk kakinya. Ya, kemudian pembahasan selanjutnya tentang masalah ya, penyakit menular. Kami berharap kepada Anda menjelaskan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada penyakit menular, tidak ada tiarah, wala hammah, tidak pula keyakinan tentang burung hantu, tidak pula ya, keyakinan yang tidak benar tentang sofar mutafakad alaih. Mawwana unafi fil hadis dalam hadis di atas apa yang dinegasikan dan bagaimanakah kita kompromikan hadis di atas dengan hadis larilah dari e, minal majzum. Jadi orang yang terkena lepra sebagaimana Anda lari menjauhi singa. Yang merupakan riwayat Bukhari. Penjelasannya al-adwa artinya berpindahnya penyakit dari satu orang sakit kepada orang yang sehat. Dan adwa atau menular ini boleh jadi ada penyakit fisik dan boleh jadi terjadi pada penyakit non fisik alias penyakit akhlak. Ya, dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan bahasanya teman duduk yang jelek ya, seperti nafil lekir, ya, seperti alatnya pandai besi. Boleh jadi alat tersebut membakar pakaian Anda, boleh jadi Anda akan dapatkan darinya apa yang tidak sedap. Sehingga adwa itu pada dasarnya mencakup ini penularan fisik dan penularan abstrak. Tiarah adalah tasya'um, merasa sial bimar'in karena sesuatu yang dilihat. Seperti orang Arab Jeliyah itu punya keyakinan sial karena melihat orang cacat. Ini ketika keluar rumah, kok pertama kali ketemu orang buta, maka timbul perasaan sial. Ketama kali pertemu orang, orang pincang. Ini perasaan sial. Au masmu'in atas sesuatu yang didengar. Maka orang jahiliyah punya keyakinan sial ketika dia keluar rumah, kemudian pertama kali suara yang dia dengar ada seorang suara seorang yang ngumpat-ngumpat budaknya. Kamu ini bikin sial. Waduh, bikin sial. Nah. Begitu sial saya jegar-gar kamu. Dia ngomong seperti itu sama budaknya dan itu yang pertama didengar, maka timbul perasaan ya, sial. Au maklumin atau sesuatu yang diilmui. Ya, oh ini bulan apa? Oh ini apa? Ya. Oh ini hari apa? Kemudian tentang hama. Maka dijelaskan dengan dua penjelasan. Yang pertama adalah penyakit yang menimpa seseorang kemudian berpindah pada orang yang lain. Wa ala berdasarkan tafsiran ini maka hamah kemudian disambung dengan e, tiara atau dengan adwa maka atafnya adalah atul khas alal am. Kemudian yang kedua adalah satu burung yang dikenal. Orang Arab punya anggapan jika terbunuh orang yang terbunuh maka burung ini akan mendatangi keluarganya. Matan aku kemudian akan teriak-teriak di dekat kepala mereka sampai mereka sang keluarga itu akhadu mengambil bisa'rihi balas dendam. abad boleh jadi sebagai orang Arab berkeyakinan bahasa burung ini adalah roh nyawa dari orang yang telah meninggal. Yang nyawa tersebut dalam rupa hama burung hantu. Maka sebagian orang jahiliyah Ya, berarti punya keyakinan arwah gentayangan. Ya, ya arwah orang mati itu nanti gentayangan dalam bentuk burung hantu. Dan hama itu satu jenis burung yang serupa dengan buma, serupa dengan burung hantu atau buma itu sendiri. Dia akan menyakiti, eh, mengganggu keluarga orang yang terbunuh dengan surah dengan teriakannya sampai keluarga tersebut melakukan balas dendam. Maka mereka orang Arab jelia merasa sial karenanya. Maka jika bertengger di dekat rumah salah satu mereka burung hantu kemudian teriak-teriak, mereka mengatakan, "Pasti burung ini teriak-teriak lia liamuta supaya matilah orang tertentu dari mereka." Lantas mereka berkeyakinan betapa dekatnya ajalnya. Dan ini satu hal yang tidak benar ya, tentang Sofar maka dijelaskan dengan beberapa penjelasan di sini disebutkan tiga dia adalah bulan Sofar yang telah dikenal artinya orang Arab mereka punya perasaan sial karenanya kemudian yang kedua adalah penyakit di perut yang menimpa unta dan berpindah dari satu unta ke unta yang lain sehingga ketika diataf dengan kata-kata atwa maka di sini atwal khas alal am yang ketiga adalah sofar itu bulan sofar namun yang dimaksudkan adalah nasi Nas itu adalah menggeser bulan haram. Menggeser bulan haram. yang yadillu bihi yang tersesat karenanya orang-orang kafir. Maka mereka menunda pengharaman bulan Muharram. Dipindah ke Sofar. Ya, kemudian sehingga mereka halalkan perang di bulan Muharram. Ini aman di satu tahun, nanti di tahun yang kedua mereka tetapkan bulan Muharram adalah bukan bulan haram untuk perang. Maka tahun ini Muharramnya bulan Sofar. Tahun ini Muharramnya bulan Sofar. Eh, biar bisa perang. Nah, tahun depan ya, Muharramnya kembali ke Muharram. Dan dari tiga eh, pendapat ini yang paling kuat yang dimaksudkan adalah bulan Sofar di mana orang Arab jahiliyah punya perasaan sial karena bulan Sofar. Padahal zaman tidaklah punya peran dalam memberikan pengaruh dan dalam takdir Allah Azza wa Jalla. bahwa maka waktu itu kaghairi minal azmina Sebagaimana waktu maka bulan Sofar sebagaimana waktu-waktu yang lain yang ditakdirkan padanya ada nikmat dan ada eh, ada musibah. Maka ketika bulan sofar ada orang yang dapat nikmat dan ada orang yang dapat musibah. Sebagian orang ketika telah selesai melakukan pekerja aktivitas tertentu di tanggal 25 misalnya di bulan sofar, maka dia ngasih tanggal dengan mengatakan telah selesai tanggal 25 bulan sofarul khair. Ya, maka istilah sofarul khair semacam ini, ini adalah mengobati bid'ah dengan bid'ah, kebodohan dengan kebodohan. Karena sofar itu bukanlah khair, bukan pula syar. Bukan eh, sofar yang baik ataupun yang jelek. Oleh karena itu sebagai ulama salaf mengingkari orang yang ketika mendengar suara burung hantu bersuara kemudian dia katakan khairan insya Allah insya Allah baik-baik saja Sebagai ulama salaf mengingkarinya jangan katakan demikian diam saja maka tidaklah ya, dikatakan dia ya, suara burung hantu tadi baik ataupun jelek, bahkan dia adalah bersuara sebagaimana burung-burung yang lain. Maka empat hal ini yang dinegasikan oleh sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu semua intinya menunjukkan wajibnya tawakal pada Allah. Kemudian tekad yang tulus dan dalam seorang Muslim tidak merasa lemah di menghadapi perkara-perkara ini. Dan jika seorang Muslim itu al-qabalahu memberikan perhatian dengan perkara-perkara ini maka dia tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama dia merespon perasaannya. Akhirnya dia yukdim melangkah maju atau mundur. Maka eh, hina itu pada saat itu maka dia telah mengkaitkan perbuatannya dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Akhirnya dia mundur gak jadi karena perasaan sial tadi. Maka dia menggantungkan perbuatannya dengan sesuatu yang tidak real. Yang kedua, dia tidak respon. Artinya dia yukdim, dia tetap melangkah maju dan tidak peduli. Namun masih tersisa dalam dirinya semacam galau. Yeah, minal hami wal ghami. Ya, semacam cemas. Maka poin yang kedua ini meskipun lebih rendah dari yang pertama, akan tapi yang wajib adalah seorang itu tidak merespon dorongan hal dari hal-hal ini sama sekali sehingga dia mu'tamidan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka terpengaruh e, tiara itu ada dua macam kata beliau. Ya, ada dua bentuk terkena tiara. Yang pertama artinya dia membangun tindakan berdasarkan tiara tadi rencananya pergi jadi tidak jadi pergi. Nah ini pengaruh tiarah yang paling jelek. Kemudian yang kedua adalah ya tetap pergi namun sambil dudukan terus. Ya, sambil dudukan terus menerus. Jangan-jangan nanti yang tadi ya, jangan-jangan, eh, jangan-jangan. Ini dua-duanya ini adalah dua keadaan orang yang terkena dampak dan pengaruh tiara. Idealnya adalah kondisi yang ketiga. Terus dan hatinya tenang, tidak ada e, cemas, tidak ada deg-degan dan seterusnya. Sebagian orang terkadang membuka mushaf untuk mencari tafaul, mencari optimis. Faidana darat jika dia melihat mushaf, kemudian menyebutkan neraka, wah, Kal maka dia mengatakan hada fa'lun ghairu jamilin. Ya. Maka ini optimis yang tidak indah. Dan ketika buka ayat dibuka jebret mata pertama kali baca oh cerita surga. Hada fa'lun tayyibun. Ini optimis yang memang bagus. Ini tidak boleh. Ya, kalau di Jawa, ya, ini untuk cari nama. Ya, untuk cari nama. Maka bingung ngasih nama apa. Nah, maka buka musab jebret apa yang dibaca musyrikin. Nah, ya, maka nanti anaknya dikasih nama musyrikin. Jadi kalau ada nama orang Jawa, dia Jawanya kampung, namanya Arab. Nah, ya, Arab-Arab ya, sebagian besar karena tadi tebak uh, karena cari nama pakai mushaf. Ya. Maka kalau tidak beruntung ya tadi ada yang musyrikin, ada yang kasih nama jahanam, ada yang kasih nama yang lain. Nah, cari nyari nemukan nama, cari nama semacam juga satu hal yang tidak benar. Berkenaan dengan tadi dengan tafaul atau cari optimis dengan mushaf wahadafil hakika, maka tindakan ini sebenarnya seperti perbuatan orang jeliyah yaitu yastaksimu bil azlam. Ya, menentukan ya, nasib dengan anak panah. Ketika mereka mau pergi, maka ngocok tiga anak panah. Azlam itu tiga anak panah. Yang satu dituliskan Tuhanku memerintahkanku, yang kedua ditulisi Tuhanku melarangku, yang ketiga ditulis kosong. Mau pergi dikocak-kocak diambil kosong, berarti dikembalikan lagi, ngocak lagi. Itu azlam. Hmm. Maka menentukan, eh, kemudian setelah dikocok, Tuhanku memerintahkanku. Nah, maka berangkat. Ini aslam. Ini. Aslamnya, eh, aslam di tempat kita, di antara modelnya adalah kancing baju. Ini, ini pilihannya A, B, C, D. A, B, C, D. D, C, B, A. Dan seterusnya akhirnya B maka ini azlam. Ini adalah perbuatan jahiliyah yastaqsimuna bil azlam. Menentukan tindakan dengan cara-cara semacam itu. Nah, peniadaan terhadap empat hal ini bukanlah peniadaan realita. Karena itu ada. Akan tetapi peniadaan pengaruh. Karena kita yakini yang berikan pengaruh hanyalah Allah. Dan apa saja dari empat hal tersebut yang merupakan sebab yang memang betul-betul sebab, maka dia sebab yang benar. Adapun dari empat hal yang merupakan sebab mauhuman yang dianggap sebab, ya, maka ini sebab yang batil. Wa yakunu nafyan li ta'thirihi. Maka di sini adalah peniadaan ya, memberikan pengaruh dengan sendirinya atau karena statusnya sebagai sebab. Maka jika sesuatu itu adalah sebab yang real sebab, maka hanya boleh diyakini ini memberikan pengaruh karena dia statusnya sebab. Tidak boleh diyakini dia memberikan pengaruh dengan sendirinya. Tapi sebab yang ternyata dia bukan sebab secara real. Maka harus hilang dari seorang muslim dua hal. Yang pertama, takfirih bin nafsihi. Kita tidak boleh meyakini dia memiliki pengaruh dengan sendirinya. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dia memberikan pengaruh di sababiyatihi. Karena dia menjadi sebab. Tidak boleh dipercaya. Kenapa? Karena ini bukan sebab yang sahih. Bukan sebab yang benar. Ya, maka sebab ada dua macam. Sebab yang sahih dan sebab yang batil. Ya, fawas sababun sahihun, kemudian fawas sababun batilun. Maka sebab itu ada dua macam. Sebab yang benar dan sebab yang tidak benar. Ya, sebab yang benar. Ya, maka akidah seorang muslim terhadap sebab yang benar adalah ya, meniadakan takfir binafsihi. Meniadakan takdir meniadakan pengaruh dengan sendirinya. Hmm. Maka sebab yang benar makan itu sebab kenyang. Ini. Maka seorang muslim boleh meyakini ini memberikan pengaruh dengan status sebagai sebab. Namun tidak boleh meyakini ini memberikan pengaruh binapsihi. Ini yang ngasih kenyang. Tidak, yang ngasih kenyang Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma ini sebab yang Allah letakkan supaya kita kenyang. Nah kalau sebab itu sebab batil, ya, namanya mauhuman, dianggap sebagai sebab padahal bukan, maka kewajibannya dua. Dua-duanya nafi. Nafian li ta'thirihi binafsihi. Kita tiadakan pengaruhnya dengan sendirinya. Dia tidak bisa ngasih pengaruh, Allah yang ngasih. Kemudian yang kedua, kita pun tidak meyakini kalau dia memberikan pengaruh dengan status sebagai sebab. Karena dia bukan sebab. Maka al-adwa, maka penyakit menular itu ada. Dalil adanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah didekatkan, didatangkan unta yang sehat, unta yang sakit pada unta yang sehat. Artinya la yurid janganlah mendatangkan dan mendekatkan pemilik onta yang sakit kepada pemilik onta yang dekat supaya tidaklah berpindah penyakit melular. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan larilah dari orang terkena lepra sebagaimana anda lari dari singa. Judam eh, yang namanya lepra adalah penyakit yang jelek, mukdin, menular dengan cepat dan dia yutlib sahibahu dia akan merusak badan orang yang terkena penyakit lepra maka nanti akan tulangnya akan copot ini satu demi satu ruas tulang kemudian ini dan seterusnya itu ya, lepra hatta sampai-sampai ada yang mengatakan judam itu sama dengan taun ya. Fal amru bil maka perintah untuk lari dari supaya tidak terjadi penularan. Maka dalam hadis ini diakui uh, al-adwa penyakit menular li ta'thirihi. Itu memiliki pengaruh. Akan tapi ingat, pengaruh penyakit menular laisa amrun hadmiyun, bukan sebuah keniscayaan. Ya, bihaisu dalam dengan status dia bukan ilatun fa'ilah. Dia bukanlah pelaku yang tidak mungkin meleset. Maka iya. dia bukan amrun hatmiun. Bahasa yang lainnya dia bukan mujib. Sesuatu yang mesti nggak meleset. Akan tapi Nabi perintahkan untuk lari dari orang penyakit lepra dan unta yang sehat tidak didatangkan pada orang yang eh, yang sakit tidaklah didekatkan pada yang sehat adalah dalam rangka mimbata janubil asbab. Dalam rangka kemudian menjauhi sebab-sebab kejelekan. Bukan bab pengaruh sebab dengan sendirinya. Karena Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian campakkan di kalian pada kebinasaan. Maka tidak boleh kita katakan Rasul mengingkari ya, pengaruh dari penyakit menular. Karena kesimpulan semacam ini dibatalkan oleh oralita dan hadis-hadis yang lain. Fainkil jika ada orang yang mengatakan Bahasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengatakan tidak ada penyakit menular, ada seorang bertanya kepada Rasulullah, apa pendapatmu tentang onta takunu firimal? Ya. Maka ketika dia di pasir, semisal doba, seperti abu, lincah, lalu tiba-tiba datanglah onta yang kudis, maka dia pun kena kudis. Maka Nabi mengatakan, siapa yang menulari onta yang pertama kali kena penyakit tersebut. Maka bukankah Nabi di sini meniadakan takfir? Bukankah Nabi di sini meniadakan pengaruh dari sebab? Maka jawabannya Nabi eh, mengisyaratkan dengan mengatakan siapa yang menulari pertama untuk mengatakan bahasanya penyakit memang menular dari onta yang sakit kepada onta yang sehat dengan pengaturan dari Allah Azza wa Jalla. Fal maratu maka penyakit itu tim, uh, turun pada yang pertama tanpa ada penularan, bahkan turun dari sisi Allah Azza wa Jalla. Karena sesuatu itu boleh jadi punya sebab yang jelas dan boleh jadi lahu sabawun maklum tidak punya sebab yang jelas maka kudisannya onta pertama tidak jelas. Tidak diketahui. E, ila kecuali bahasa itu adalah takdir Allah Ta'ala. Sedangkan kudisnya onta setelahnya memiliki sebab yang diketahui. Yang saat ini Allah berkehendak tidak akan kudisan. Melihat akan itu terkadang onta itu terkena kudis. Kemudian hilang dan tidak mati. Demikian juga taun dan kolera lepra dan kolera, penyakit yang menular. Bila jadi masuk pada satu rumah, maka penyakit tersebut menimpa sebagai penghuni rumah, lalu mereka mati semua. Dan selamat yang, yang lain dan tidak terkena. Maka seorang itu wajib, ya tamid, ya, bertawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya, terdapat tadi sebesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Qadim alaih datang kepada Nabi seorang yang lepra. Maka Nabi mengambil tangannya dan mengatakan silahkan makan itu makanan yang dimakan oleh sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak mengapa tidak menyebabkan Nabi kena penyakit karena kuatnya tawakalnya Nabi. Maka inilah fada tawakul maka tawakul ini bisa mukawimun menghadapi lihadat sababa al mu'di sebab-sebab yang memang menular. Dan kompromi yang telah kami sebutkan adalah penjelasan yang paling bagus yang dikemukakan untuk mengkompromi hadis-hadis ini sebagian mulai nasakh, mansur, dan ini adalah klaim yang tidak benar karena syarat nasakh tidak mungkin dikompromikan. Jika mungkin untuk dikompromikan, maka ya, wajib dikompromikan. Karena dengan kompromi berarti mengamalkan dua dalil. Dan dalam versi naskah yang lain, ibtalu ahadihima. Ya, karena syarat nasar tidak mungkin dikompromikan, jika mungkin wajib, karena dengan mengkompromikan berarti kita mengamalkan dua dalil. Sedangkan dalam nasar itu membatalkan salah satu dalil. Kaidah mengatakan menggunakan dua dalil lebih utama daripada membatalkan salah satunya. Karena kita melihat dua-duanya dan kita menjadikan keduanya adalah hujah wallahul muafiq. Nah, maka kesimpulan uh, di sini, maka perintah Nabi yeah, untuk menjauhi orang ya uh, atau kemudian tadi yang ditiadakan dalam dari empat hal ini bukalah meniadakan realita. Realita menularnya tidak ditiadakan. Di anak mewujud karena itu ada. Akan tetapi yang ditiadakan adalah peniadaan pengaruh. Ya, pengaruh dengan sendirinya. Karena adanya pengaruh dari penyakit menular dan yang lainnya adalah sebuah kenyataan. Ya, sehingga mendustakannya adalah mendustakan realita. Ya, kemudian pembahasan berikutnya tentang ain. Ya, apakah ain itu bisa mengenai seseorang bagaimanakah cara terapinya? Apakah menjaga diri dari ain itu bertentangan dengan tawakal? Ra'yuna fil ain pendapat kami tentang masalah ain, ain itu benar adanya. Sabitun benar adanya secara syariat dan realita. Ya Allah Ta'ala berfirman, sungguh hampir-hampir orang kafir itu mencelakakanmu dengan pandangannya. Kata Ibn Abbas dan yang lain tentang tafsir ayat ini, mereka menimpakan ain kepadamu dengan mata penglihatan mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ain itu benar adanya. Seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, maka ainlah yang akan mendahuluinya. Oleh karena itu, jika kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Diatkan oleh Muslim. Di akhir liangnya diatkan oleh Nasai Ibnu Majah bahasanya Amir bin Rabi'ah melewati Sal bin Hunayf yang sedang mandi. Maka Amir mengatakan, hari ini aku tidaklah melihat ya, ya. Lam ara uh, e, kaliyaum aku belum pernah melihat kulit seindah hari ini. Walajal dalam mukhabbat sampai-sampai kulit gadis sekalipun. Yeah. Ketika itu Sahal bin Hunayf mandi, kelihatan badan atasnya dan bagian bawahnya, kulitnya demikian indahnya. Maka Amir bin Rabi'ah mengatakan, aku belum belum pernah melihat kulit seindah ini. Kulit gadis sekalipun masih menang kulitnya si laki-laki namanya Sahal. Kulit gadis ya, kalah, kalah kinclong dengan kulit ya, orang ini Sahal ibn Hunayf. Maka tak lama setelah itu ya, terkaparlah Sahal. Ya. Lalu didatangkan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada ya, dilaporkan kepada Nabi bahasanya ya, dijumpailah Sahal Sarian dalam keadaan tergeletak. Dan Nabi mengatakan siapa yang kalian curigai? Mereka mengatakan jangan-jangan Amir bin Rabi'ah. Ya, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alama atas apa kalian bunuh saudaranya? Jika salah satu kalian melihat saudaranya sesuatu yang menakjubkan, maka doakan keberkahan untuknya. Sumada'a bimain. Maka kemudian Nabi minta air, dan Nabi perintahkan Amr untuk berwudu. dan membasuh wajah, tangan sampai siku, dan lutut, ya, warukbatayhi dan dua lututnya, kemudian bagian dalam izarnya. Bagian dalam izarnya. Jadi izar yang nempel di badan. Dan beliau perintahkan supaya dituangkan air padanya. Dan Nabi perintahkan supaya air tersebut dituangkan pada si sahal. Maka dituangkanlah alina air dari belakang. Dan realita pun membuktikan hal tersebut yang tidak mungkin diingkari. Ya, maka apa? Kenapa yang dipilih adalah eh, apa, izar yang bagian dalam. Ya, karena itulah yang bersentuhan dengan keringat. Dan karena ain ini karena pengaruh ya, setan. Dan ya, setan itu mendeteksi ini untuk siapa, untuk siapa. Di antaranya adalah dengan ya, dengan keringat. Maka ya, digunakanlah, dipilihlah izar bagian dalam, bukan yang bagian luar. Dan dalam kondisi terjadinya ain digunakanlah terapi syar'i sebagai berikut. Yang pertama kiroah yaitu ruqyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada ruqyah yang lebih manfaat dibandingkan ruqyah karena ain atau karena bisa tergigit hewan berbisa. Dan adalah Jibril itu meruqyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Jibril mengatakan dengan Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan setiap jiwa atau mata yang hasad. Semoga Allah menyembuhkanmu, dengan Allah aku merugiamu. Dan kiat yang kedua adalah al-istirsal adalah eh, mandi. Mandi di sini namun bukan mandi beneran. Tadi cuci muka dan tangan sampai siku, kemudian lutut, kemudian bagian dalam izar. Sebagaimana perintah Nabi kepada Amir bin Rabi'ah di hadis yang lewat. Setelah itu dituangkan kepada orang yang terkena ain. Adapun penyembuhan ain dengan mengambil kelebihan-kelebihan orang yang menjadi sebab ain, kelebihan air kencingnya atau biraknya, ini tidak ada dasarnya. Ya, tidak tahu ada yang ngasih pengobatan, wah, siapa yang dicurigai jadi sebab ain, ah, itu kencingnya ditampung, biraknya, ya, tidak tahu mau diapakan. Demikian juga mengambil bekas-bekasnya. Ya bekas kaosnya dan sebagainya. Wa nama al-warid yang berdalil ada keterangan yang lewat yaitu membasuh sebagian anggota badan dan ditambah bagian dalam izar. Dan berjadi, berjadi eh, semisal dengan uh, bagian dalam izar termasuk dalamnya adalah bagian dalam kutroh, taqiyah dan saub. Saub kalau dalam bahasa orang Arab Saudi artinya jubah. Jubah itu namanya saub. Kutroh itu yang dipakai untuk kain untuk nutup kepala. Ini tokiyah ya pecinya. Wallahu a'lam. Kemudian menjaga diri dari ain. Mukodaman dan ini penjagaan dirinya adalah didahulukan sebelum terjadi. Hukumnya tidak mengapa dan tidak bertentangan dengan tawakal. Maka itu tawakal. Karena tawakal itu bersandar pada Allah Subhanahu wa taala plus melakukan usaha yang dibolehkan atau diperintahkan. Dan dah Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan perlindungan untuk Hasan dan Husain. Kau lindungi kalian berdua dengan firman-firman Allah yang sempurna dari segala setan, wahamah dan binatang-binatang berbisa dan segala mata yang mengganggu. Wayakul dan Nabi mengatakan, dan Ibrahim itu memberikan doa perlindungan untuk Ishak dan Ismail alaihissalam juga dengan kalimat-kalimat semacam ini. Diatkan oleh Al-Bukhari. Ya, kemudian uh, pembahasan selanjutnya adalah pembahasan yang cukup panjang ya, tentang masalah al-udhru bil jahli Ya, maka kita tunda uh, sampai esok saja. Kita akan baca uh, eh, biar penjelasannya utuh. Masalah al daru al-insan, apakah seorang itu dimaklumi dengan sebab kebodohan untuk hal-hal yang berkenaan dengan akidah. Akan kita baca esok pagi. Ya, oleh karena itu kajian kita cukupkan sekian. Namun jika ada pertanyaan, maka dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, uh, hukum safar tanpa mahram dengan alasan ingin menjenguk orang tua saat lebaran. Ya, maka tentu idealnya ada mahram yang uh, apa, uh, nemeni. Tapi ketika tidak ada mahram, maka nanti dilihat kondisi, jika memang kondisi jalan itu aman, maka silahkan ditimbang mana yang e, antara masalah dan mafsadahnya. Jika ya, mafsadah, ma, e, mafsadah tidak e, tidak pulang itu lebih besar, maka kaidah syariat bahasanya sesuatu yang mafsadahnya lebih besar itu dihilangkan dengan melakukan sesuatu yang nilai mafsadahnya lebih besar rendah. Nah. Bolehkah laki-laki memakai baju warna pink? Ya, maka ya kembali kepada budaya. Jika warna pink itu warna apa feminim identik dengan perempuan ya warna corak-corak feminim ya itu eh, ya khas perempuan maka wajib dihindari karena itu bagian dari menyerupai lawan jenis yang terlarang dalam hal ini kembali kepada budaya kalau di masyarakat tersebut itu tidak ada kesan feminim kalau pakai pink apa sejenis itu pakai bunga-bunga itu enggak, tidak terkesan feminim biar tidak apa-apa dipakai oleh laki-laki. Ya, atau kemudian ada bunga-bunga tertentu, bunga-bunga batik beda dengan bunga-bunga yang lain. Ya, kalau ada bunga-bunga tertentu itu khas perempuan, identik perempuan maka tidak boleh haram ya, menyerupai perempuan. Ke, eh, ke, kemudian hukum adzan dan iqamah saat sudah selesai penguburan jenazah. Satu hal yang tidak dituntunkan. Ya, karena fungsi pokok uh, karena adzan memiliki beberapa eh, dua uh, memiliki fungsi yang pertama memberitahukan waktu dan ini ya, tidak ada fungsi ini dalam kasus ini. Kemudian yang kedua, ya, adzan itu adalah bagian dari rangkaian sholat. Oleh karena itu meskipun tidak berfungsi untuk memberitahu masuknya waktu, dituntunkan untuk adzan. Misal orang yang e, Nabi katakan membawa hewan ternaknya jauh di tengah-tengah padang pasir, sholat sendirian, dia tidak mau ngasih tahu siapa-siapa tentang tibanya waktu sholat. Paling-paling kambing-kambing saja yang e, yang mendengar adannya. Ya, dan itu tentu tidak perlu dikasih tahu tibanya waktu sholat. Ya. Nabi perintahkan untuk beradan. Maka di sini fungsi adan bukan untuk memberitahu waktu sholat, namun sebagai rangkaian dari kegiatan sholat. Ya. Kemudian ini ini dua fungsi adan yang kita dapatkan dalam hadis. Ada fungsi adan yang ketiga yang kita dapatkan dalam dari perkataan sahabat dalam berat Muslim ada salah satu anak sahabat Nabi yang Eh, lewat satu kebun kemudian lihat hantu. Kemudian karena lihat ada sosok bayangan, maka si anak sahabat ini kemudian penasaran dan mengejar hantu tadi. Ya, maka bukan dikejar hantu, namun ngejar hantu. Kan? Kalau sekarang mungkin dikejar hantu. Kalau dulu sahabat, malah, zaman dulu malah ngejar hantu. Hantu yang dikejar, hilang. Nah, kemana ini malah hilang. Mau saya kejar malah hilang. Maka kemudian ketika dia cerita sama bapaknya dan bapaknya sahabat Nabi mengatakan, ya seandainya engkau berazan ketika itu. Maka ini fungsi adzan yang ketiga untuk mengusir setan. Ini untuk mengusir setan. Ini ini tiga fungsi adzan yang bisa kita katakan berdalil. Dari tiga fungsi itu, ya, maka adzan untuk pemakaman tidak masuk salah satunya. Hukum menjual makanan di siang hari Ramadan. Kalau tidak e, ketika siang hari bulan Ramadan kita punya kewajiban untuk menghormati waktu puasa. Maka itu jika jualannya itu tidak bersifat terbuka untuk umum. Namun by order ya, ya atau se semacam itu, maka mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi tidak terbuka untuk umum, namun by order. Ada yang pesen ya disiapkan. Apabila kita melihat orang non-muslim sedang sakit parah, hampir meninggal, dan itu di sebelah kita di rumah sakit, satu orang yang sama, apa yang harus kita lakukan? Jika dia masih punya kesadaran, ya mendakwahinya tentunya dan mengajaknya kepada Islam sebelum dia wafat. Itu yang terbaik. Dan itu adalah bentuk sayang kita dengan dia. Bolehkah bekerja di tempat yang banyak ikhtilat sedangkan Orang tua menginginkan saya kerja di sana karena bidang keahlian saya. Kata orang tua saya itu termasuk mengamalkan ilmu saya yang bermanfaat. Ya, perlu diketahui tentang kerja ikhtilat eh, eh, itu di kita bedakan antara ikhtilatnya itu memang di tempat kerjanya ataukah eh, di titik-titik kemudian yang bukan tempat kerjanya. Artinya dia kerja di satu ruangan. Di ruangan tersebut ya dia dua orang atau tiga orang laki-laki. Cuma nanti keluar ruangan dia papasan dengan perempuan atau yang lain, maka ini tidak termasuk dalam pembahasan e, larangan kerja di tempat ikhtilat. Mohon kalau e, di ruangan itu dia campur baur, nah itu yang itu yang termasuk dalam larangan. Ya, maka nanti didudukkan dulu. Jangan dikira ini satu hal yang termasuk yang terlarang padahal tidak. kalau kemudian eh, boleh jadi ketika masuk di ruang besar, ya, dia papasan dengan perempuan, ikhtilat dengan perempuan. Nah, setelah itu, ya, dia bisa kita katakan 8 jam di situ kurang lebih 6 jam atau 7 jam di ruangan itu. Dan di situ dia posisinya dan kondisinya kondisi ya, aman-aman saja. Maka ini tidak termasuk dalam pembahasan ini. Ya, kemudian Ya, maka kemudian kemudian yang kedua perlu dibedakan antara itu adalah asalnya adalah pekerjaan laki-laki ya, dan ini, ini adalah pekerjaan laki-laki yang ya jadi ada seorang laki-laki yang punya kewajiban untuk menafkahi ya, dengan pekerjaan yang asalnya bukanlah pekerjaan laki-laki. Ya, maka karena sistem atau karena penguasa yang tidak mengkondisikan, ya, ini pekerjaannya adalah pekerjaan ya, pekerjaan laki-laki. Ya, laki-laki yang mau kerja mau mau menafkahi keluarganya dia harus kerja dengan kerjaan semacam ini. Namun Penguasa tidak mengkondisikannya sehingga perempuan juga masuk. Maka al asalnya ini pekerjaan laki-laki. Maka laki-laki kerja di sini tidak mengapa. Ya, lain halnya dengan uh, lain halnya dengan maka yang keliru adalah perempuan yang masuk di situ. Yang keliru adalah perempuan yang masuk di situ. <clears throat> Karena ini pekerjaan laki-laki dan ini pekerjaan asalnya adalah pekerjaan laki-laki cuma masyarakat dan atau dalam ini penguasa tidak mengkondisikan suasananya sehingga perempuan bisa masuk. Maka yang salah adalah yang masuk bukan pada tempatnya. Maka itu poin yang kedua yang harus juga dibedakan. Pemberian hadiah dari wali murid kepada pegawai Eh, sekolah seperti sapam atau tenaga kebersihan apakah termasuk riswah? Bukan. Bukan termasuk riswah. Riswah itu manakala dia punya punya otoritas. Yeah. Kemudian dengan hadiah itu maka dia akan menggunakan otoritas yang tidak pada tempatnya. Bolehkah wanita haid membaca Al-Quran tapi bukan merojaah dan menghafalkan Al-Quran? Maka e, bolehkah wanita membaca Al-Quran? Maka dilihat jika dia dengan megang mushaf maka tidak boleh. Dan ada pendapat jumhur ulama. Jika dia tanpa megang mushaf dan termasuk dan bukalah termasuk mushaf e, Al-Quran yang ada aplikasi Quran yang ada di HP. E, karena dinilai tidak menyentuh. Menyentuh layar itu tidak mencentuh Eh, menyentuh layar itu tidak menyentuh bendanya. Maka itu bukan mushaf. Ya, dan di sini ulama berselisih pendapat. Apakah menimbang ya, apakah wanita haid itu seperti orang yang junub yang tidak boleh baca Quran sama sekali ataukah berbeda? Sebagian ulama semacam Syafi'iyah melarangnya. Ya, meskipun dengan hafalan dan tanpa menyentuh mushaf. Dan pendapat yang lebih tepat, eh, wanita haid tidaklah sama dengan junub. Karena junub itu, udurnya itu ada di tangannya, akan dihilangkan ataukah tidak. Sedangkan kali ini, satu hal yang telah Allah takdirkan, dan dia hilangnya udur tidak di tangannya. Maka boleh baginya untuk membaca Al-Quran tanpa eh, menyentuh mushaf. Bagaimana hukum memelihara burung burung hantu kemudian memperjualbelikannya? Kalau memang ada manfaat yang bisa diambil, apa manfaatnya sih? Kalau ada manfaat mubah yang bisa diambil karena indahnya bulunya, indahnya suaranya, merdunya suaranya, atau yang lain maka boleh-boleh saja. Karena syarat jual beli ada ada manfaat mubah yang bisa diambil. Kalau tidak ada manfaatnya maka jual belinya tidak sah manfaat dan manfaatnya manfaat yang mubah. Dan berkenaan dengan hewan peliharaan, manfaatnya tidak manfaat keindahan, ada uh, keindahan suara, keindahan fisik dan yang lain. Apakah saudari saudaranya kakek kita mahram untuk kita? Apakah anak keturunan mereka mahram untuk kita? Yeah. Maka berkenaan dengan orang uh, tentang mahram, kaidah tentang mahram. Maka semua orang yang hubungan kita dengan dia adalah hubungan jalur lahir itu seluruhnya mahram kecuali satu. Anak paman atau anak bibi. Semua yang jalurnya jalur lahir. Maka semuanya adalah mahram, bukan jalur pernikahan, ya. bukan jalur perkawinan, namun hubungannya jalur kelahiran. Semuanya mahram kecuali satu anak paman atau paman anak bibi. Dengan mengingat definisi yang benar tentang paman dan bibi dalam fikih. Definisi yang benar tentang paman atau ataukah bibi yang namanya ya, paman atau bibi adalah saudaranya bapak atau saudaranya ibu, saudaranya kakek atau saudaranya nenek dan seterusnya ke atas. Ya. Maka adiknya Simbah itu bukan Simbah kalau pakai fikih. Ya, adiknya Simbah itu paman. Kalau enggak paman ya bibi. Kalau dia perempuan ya bibi. Kalau dia laki-laki paman. Ya, adiknya Mbah Buyut itu kalau di fikih bukan bukan Mbah Buyut. Tapi di fikih itu itu paman kalau enggak bibi. Kalau enggak paman, ya bibi. Kalau dia laki-laki berarti paman, kalau perempuan dia bibi. Maka kalau masih paman, masih bibi itu mahram. Nah anaknya paman itu enggak mahram. Anaknya paman enggak mahram. Maka saudaranya kakek itu mahram. Tapi anak saudaranya kakek bukan mahram. Saudaranya mbah buyut itu mahram. Anak dari saudaranya Mbah Buyut itu ya, sepupu. Ya, anak paman, anak bibi itu bukan mahram. Kemudian definisi mahram, eh, definisi paman dan bibi yang kedua yang perlu diluruskan berkenaan dengan ketentuan fikih adalah ya, istri paman itu bukan bibi. Istri paman itu bukan bibi. Dan suami bibi itu bukan paman. Kalau dia punya anak, maka itu bukan ya, jalurnya bukan, ya tentu jalurnya itu jalur perkawinan, bukan jalur kelahiran. Dan itu ya, kalau disebut paman, maka anaknya paman yang ya, ya, ya, ya yang kemudian bukan dari jalur perkawinan. Bukan jalur, dari jalur kelahiran, dari jalur perkawinan. Maka istrinya bibi itu bukan paman. Syaraan, meskipun dia paman urfan. Kalau urf ya tidak apa-apa disebut paman, tidak apa-apa. Namun ini urfan bukan syaraan. Ya, istrinya paman boleh saja disebut bibi, namun urfan dan itu bukan syara'an. Gitu kaidahnya. Apakah jabat tangan dengan eh, yang bukan mahram tapi sudah lumayan tua, sudah kakek-kakek tetap tidak boleh. Idealnya dihindari. Idealnya dihindari. Kalau tidak bisa menghindari dan dia memang sudah tua yang jelek yang sudah tidak menarik, tidak minat, tidak ini maka sebagian ulama membolehkannya semacam Hanabilah. Madhab resmi Hanabilah membolehkan Eh, jabat tangan dengan nenek-nenek yang ya, sudah tua, yang sudah ya, tidak lagi ada orang yang minat dengannya. Dan nenek itu juga bukan nenek cantik, bukan nenek yang berdandan dan seterusnya. Ya, maka Hanabilah membolehkannya. Tapi pendapat yang lebih hati-hati kalau bisa seluruhnya dihindar lebih baik. Doa apa yang bisa dipanjatkan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Doa agar Allah mengampuninya dan merahmatinya. Jika dia muslim tentunya. Bolehkah zikir lebih dari jumlah yang telah ditentukan misalnya 100 eh, kali sehari tapi kita zikir 105 per hari. Ya, jika di jika zikir ini zikir yang Nabi mengajukan 100 kali nanti ganjarannya sekian kecuali dan tidak ada orang yang bisa menyamainya kecuali orang yang jumlahnya lebih banyak dikirnya. Ya, maka boleh saja lebih banyak. Maka boleh saja lebih banyak. Atau kemudian dikir itu dikir mutlak. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Nah, itu dikirnya mutlak. tapi tidak batasi bilangan tertentu. Nah, maka orang boleh untuk dalam rangka kedisiplinan dan kerutinan untuk konsumsi diri sendiri dia menentukan jumlah tertentu. Oh, saya mau Eh, biar rutin, biar ini, biar disiplin, saya akan baca subhanallah bihamdihi, subhanal azim 500 kali per hari. Tapi itu untuk konsumsi pribadi. Tidak diiklankan, tidak, oh ini punya manfaat gini-gini, gini loh. Nah, nanti kalau berpikir ini, nanti eh, nanti akan gampang judulnya, gampang ya, ininya, dan seterusnya. Untuk konsumsi pribadi dalam rangka untuk Ya, kedisiplinan dalam rangka kerutinan supaya usaha rutin ya, maka hukumnya boleh. Kalau yang sudah Nabi tentukan kemudian Nabi katakan tidak ada orang yang lebih baik daripada dia kecuali orang yang dikirnya lebih banyak daripada dia. Oh berarti kan itu izin dari Nabi. Kalau lebih banyak dari itu satu hal yang diperbolehkan. Apakah ain dapat terjadi walaupun pelakunya tidak melihat? Iya. Ya, ain bisa terjadi meskipun tidak melihat. Oleh karena itu Nabi, oleh karena itu orang buta bisa ngasih ain. Nih. Karena ain itu e, syarat pokoknya adalah jiwa yang jelek. Kemudian jiwa yang jelek ini punya sinyal yang akan ditangkap oleh setan. Hmm. Jiwa yang jelek ini itu punya semacam sinyal lah bahasa bebasnya yang akan ditangkap oleh setan kemudian dipakai setan untuk menyakiti orang lain. Apabila seorang uh, sholat di atas tempat yang bernajis hanya dengan satu alas yang tidak tembus air, uh, bolehkah? Ataukah alas yang mengenai orang tersebut harus bebas najis baik atas maupun bawahnya. Harus dua alas. Tidak, cukup satu alas saja. Oleh karena itu sah saja orang itu sholat di atas septic tank. Ini, itu bagian bawah alas ini septic tank, cor-coran. Bawahnya alas najis. Atasnya tidak najis. Sahkah sholat di atasnya? Sah. Kenapa? Karena najis tidak sampai pada orang itu. Bolehkah mengkosor sholat ketika berada dalam kendaraan, dalam safar? Boleh. Bahkan sunnah mu'akadah. Sebagaimana pendapat jumhur. Jika saat sholat kita tidak khusuk pas bacaan tertentu, apakah harus diulang bacaan tersebut atau terus meneruskan bacaan tersebut, melanjutkan bacaan tadi? dengan kemudian berusaha untuk khusyuk. Apakah tidak khusyuk mikir hal yang duniawi merupakan bentuk masyad pada Allah? Ini tentang hukum uh, uh, untuk apakah ini maksiat ataukah bukan kembali kepada hukum khusuk dalam sholat. Apakah hukum khusuk, hukum khusuk dalam sholat itu mustahab ataukah wajib? Ini pendapat yang benar. Ini pendapat jumhur ulama. Khusuk dalam sholat hukumnya mustahab. Tidak wajib. Sehingga pakai itu maksiat tidak. Namun itu menyebabkan nilai yang kurang dari salat yang dikerjakan. Paku membeli atau menjual makanan lewat aplikasi ojek online? Makanan dipesan lewat aplikasi, lalu saat mengambil pesanan, biaya dibayar pakai uang driver ojek lalu dikirim ke pemesan. Pemesan lalu membayar sesuai tarif yang tercantum di aplikasi. Maka belikan makanan di sini tentu bukan wakalah. Namun yang terjadi utang piutang. Ya, terjadi adalah uh, bukan wakalah, bukan perwakilan, namun utang piutang. Kalau wakalah, ya, uangnya kita serahkan. Namun dia, dia apa, nalangi dulu, maka ini terjadi utang piutang. Kemudian nanti e, uh, dan ongkos untuk ya, Okos untuk kemudian perjalanannya, maka itu ijarah. Dan ijarah itu transaksi eh, transaksi muawadat, transaksi untuk mencari keuntungan. Maka pada dasarnya dalam satu transaksinya ada dua transaksi. Dan yang satu adalah transaksi sosial yaitu utang piutang. Kemudian yang kedua ada transaksi e, ijarah yaitu transaksi muawadat. Dan pada dasarnya Nabi dalam eh, dan pada dasarnya Nabi saw melarang transaksi sosial dicampur dengan transaksi komersial. Ya, dalam hadis Sayyid Abu Dawud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anbain wasalafin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli, melarang transaksi yang di situ menggabungkan antara bayin wasalafin, jual beli dan utang piutang. Jual beli dan utang piutang. Ya, maka ketika tercampur di situ e, dan kemudian dikiaskan dengan jual beli transaksi muawadat. Ya, maka utang piutang tidak boleh dicampur dengan jual beli. Ya, kamu tak utangi, namun kamu harus beli ini barang milik saya, itu tidak boleh. Kamu tak pinjami Ya, pengajuan pinjaman tak oke. Okay. Namun, ini saya punya barang, kamu beli. Kalau kamu nggak mau beli barang saya, saya nggak ngasih utangan. Ini jadi satu. Ya, kalau kamu mau nerima utangan saya, kamu harus beli barang saya. Ini tidak boleh. Nabi larang semacam ini. Karena ini adalah jalan menuju riba. Ya, ini akan jadi jalan menuju riba. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi melarangnya. Kemudian jual beli ini dikiaskan dengan transaksi muawadat. Ya, dengan semua transaksi muawadat. Ya. Oleh karena itu, ya, transaksi termasuk transaksi muawadat ijarah. Ijarah mempekerjakan orang tolong ambilkan barang di sana antar saya ke sini kamu saya kasih upah sekian. Ini transaksi ijarah. Ya, oleh karena itu maka e, di transaksi tadi pada dasarnya adalah transaksi yang bermasalah. Ya, transaksi yang bermasalah karena mencampur antara transaksi utang piutang dengan transaksi ya, ijarah. Bolehkah mengajari anak kecil melalui senandung untuk hafalan tertentu tanpa musik boleh? Ya, manakala kita katakan musik yang haram adalah musik yang pakai uh, alat musik. Dan ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Apakah kemudian e, musik tanpa alat musik itu boleh ataukah tidak. Dan pendapat yang paling kuat hukumnya boleh. Mimpi e, dihadang ular. Apakah ini tanda gangguan jin? E, Wallahu a'lam boleh jadi karena tadi tadi pagi lihat ular kemudian saya akhirnya terbawa mimpi, maka itu bukan tanda apa-apa. Jika kita merasa terkena ain, tidak tahu siapa yang melakukannya, apa yang harus kita lakukan? Ruqyah saja. Cara yang kedua tentu tidak bisa. Jika kita curiga seorang menyebabkan kita kena ain, tapi jika kita minta dia untuk mundur lalu airnya kita pakai, ya, kita khawatir dia akan merasa tersinggung dan marah, ya apa yang harus apa yang yang harusnya kita lakukan. Ya, kalau saya min dia mengatakan tadi uh, Ya, kalau beliau eh, berpendapat kalau ikhtisal itu ya cuma ikhtisal saja. Ya, tidak boleh uh, eh, dan pakai bekas. Namun ada ulama yang lain yang membolehkan mengkiaskan dari uh, dari bagian dalam izar itu kepada bekas-bekas. Ya. Sehingga kalau tidak memungkinkan karena dia akan tersinggung dikarenakan ya, kita minta dia untuk ikhtisal dia tersinggung ya, ya, maka uh, bisa kemudian dengan cara-cara yang lain yang merupakan itu ya, bekas dia kalau bisa diambil tanpa membuat dia tersinggung. Ya, sebagian ulama membolehkan bekas ya, dan tidak membatasi hanya ikhtisal sebagaimana ada dalam hadis. Atau mungkin eh, esok pagi akan saya bacakan tentang pendapat yang lain dalam masalah ini selain eh, pendapat Syekh Ibn Thaymin yang melarang untuk mengambil bekas. Ya, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.